Setelah akan kembali kita lanjutkan kajian kita dari bahasan barisan ulama membela sunnah yang pada siasan yang pertama telah kita sampaikan tentang tarif dari ulama, kemudian juga sikap yang secara diambil oleh setiap muslim terhadap para ulama dan insya Allah untuk sesi yang kedua ini akan kita lanjutkan dengan sedikit nukilan pemaparan berkehidupan dari para ulama sunnah dari zaman ke zaman. Meskipun tidak mungkin kita akan membawakan dalam jumlah yang banyak mengingat waktu yang tidak memungkinkan dan cukup kami ambil salah untuk delapan geografi dari para ulama sunnah yang sengaja kami pilihkan empat yang awal dari para imam empat dan dimin dari ulama yang terdahulu agar kita mengetahui bagaimana pada kehidupan mereka dan bagaimana lebih dekat tentang sifat-sifat mereka agar kita bisa meneladani mereka karena juga di antara yang selayaknya dilakukan oleh setiap mukmin berusaha untuk mempelajari kehidupan para ulama dan juga dekat dengan mereka dan tidak akan mungkin seorang yang dekat dengan para ulama kecuali dengan mengetahui dari kehidupan mereka kita mulai dari empat ulama mutakadimin kemudian empat yang mutakhirin meskipun dalam buku yang asli ini ada tambahan juga dari para ulama yang lain Misalnya untuk waktu yang singkat ini akan kita paparkan sebagian dari perhidupan para ulama tersebut. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah yang kepadanya dinisbahkan sebuah mazhab yang masuk yang mazhab Hanafi atau Al-Ahnaf yang beliau adalah seorang imam yang masyur yang di sini disebut Imam Ali Kufah dan Ahli Sunnah. Karena beliau adalah Imam Ali Kufah, beliau tinggal di Kufah dan juga Ahli Sunnah berjamaah. Beliau dilahirkan, beliau adalah nama dan nasab beliau adalah Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit, bin Zauti Atami Ataimi, Maula bin Taim bin Salabah. Beliau aslinya adalah keturunan dari bangsa Persia. Jadi beliau dari asalnya, dari usul nasab beliau adalah bukan dari orang Arab, tapi dari orang Ajam. Bahkan dari orang Ajam yaitu orang Persia. Al-Farisi. Dan ini sama dengan ulama yang lain yang masyur. Tidak ada satupun yang tidak tahu seorang muslim tentang dia adalah alimah Muhammad bin Ismail Bukhari yang beliau adalah dari Persi juga, Al-Farisi. Ini menunjukkan bahwa Islam tidaklah membatasi kemuliaan hanya dengan keturunan atau dengan nasab. Bahkan yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indaulahi Bagaimana yang beliau bukan orang Arab tapi kemudian dimuliakan sebagai seorang imam, ulama yang masyur. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah di Kufah. Adapun tentang sifat sifat beliau jadi fisik dan juga akhlaknya, beliau berpakaian tampan, selalu berpakaian rapi, selalu berpeharum, berperawakan sedang, fasih dalam bicaranya, dan batu suaranya. Beliau tidak berbicara kecuali jika menjawab dan tidak bicara kecuali pada hal-hal yang perlu. Beliau masyur dengan kecerdasannya, keberaniannya, kewaraannya, kelembutannya, dan kedermawanannya. Ini masyur dari kehidupan beliau sebagaimana dinukil oleh para ulama di dalam biografi beliau. Kemudian di antara hal yang menunjukkan pertumbuhan dari beliau bahwa masa kecilnya pernah dibawa oleh dibawa oleh ayahandanya itu Sabit bin Zawati ke tempat seorang sahabat itu Ali bin Abi Thalib maka Ali bin Abi Thalib mendoakan berkabar beliau dan keturunan beliau. Maka dari sini juga kita melihat beliau termasuk tabi'in. Termasuk tabi'in karena bertemu dengan sahabat. Meskipun ada sebagian ulama juga yang menyaksikan pertemuan beliau dengan sahabat. Yang jelas benar beliau pernah melihat sahabat yaitu Anas bin Malik. Yang ini jelas beliau termasuk dari tabi'in. Di antara guru-guru beliau adalah atau bin Abi Rabah yang merupakan yang paling tua dari guru-guru beliau. Atau bin Abi Rabah adalah seorang tabi'in atau kibaru tabi'in yang masuk pada zamannya. Dan beliau adalah murid dari Abdullah bin Abbas. Kemudian Asyabi itu Ahmad bin Syaraqil Asyabi, imam yang masyhur. Jabalah bin Suhaim, Adi bin Thabit, Abdurrahman bin Hurmus, dan Amr bin Dinar ini semua nama-nama tabi'in dan Taha bin Nafi' Nafi' Maula ibn Umar Qadadah bin Di'amah Sadusi Qais bin Muslim Al bin Abdullah bin Alfa Al-Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud Muharib bin Disar dan juga yang lainnya dan yang paling masyur di dalam masalah fikih dari gurunya adalah dari Hamad bin Abi Sulaiman yang dari situ beliau sering dinisbahkan fikih beliau Muhammad bin Abi Sulaiman beliau begitu memperhatikan hadis yang belum menempuh perjalanan untuk mencarinya adapun dalam masalah fikih dan kerumitan logika beliau adalah puncak dalam ilmunya sampai-sampai dalam hal itu berlebihan sehingga sebagian ulama menyuluki beliau sebagai alurayi kemudian di antara murid-murid beliau adalah putranya sendiri Hamad bin Abu Hanifah. Ibrahim bin Tahman. Kemudian yang masyur jadi muridnya adalah Muhammad bin Hasan Asyaibani. Dan Abu Yusuf Al-Qadi. Ya ini yang masyur dengan dua murid dari Abu Hanifah. Jika disebut Abu Yusuf dengan Hamad bin Hasan Asyaibani. Yang hari keduanya banyak tersebar dari ilmu beliau. Kemudian berkata para ulama tentang beliau bahwa Yahya bin Ma'in rahimahullah berkata Abu Hanifah fiqah dalam masalah hadis. Kemudian kata Ali bin Madini yang kedua orang ini adalah Qarin atau zaman dengan Imam Ahmad bin Hambal itu Ali bin Madini dan Yahya bin Ma'in beliau mengatakan Abu Hanifah fiqah la ba'sabi Kemudian kata Abdullah bin Mubarak, seandainya Allah tidak menolongku dengan sebab Hanifah dan Sufyan, maka sungguh aku akan seperti manusia pada umumnya. Beliau itu Abdullah bin Mubarak juga berkata, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih berwibawa di majelisnya, lebih bagus sifatnya, lebih lembut dibandingkan dengan Abu Hanifah. Kemudian juga dalam riwayat lain beliau berkata, Abu Hanifah adalah yang paling fakih di antara manusia. Kemudian berkata Imam Syafi'i dikatakan ada Malik yaitu Imam Malik bin Hab bin Anas al Asbaki guru Imam Syafi'i apa engkau pernah melihat Abu Hanifah? Malik menjawab, "Ya, aku melihat seorang laki-laki yang seandainya engkau bicara dengannya akan menjadikan tiang ini menjadi emas, maka sungguh dia akan menegakkan hujahnya." Ini menunjukkan tentang kekuatan dari hujah atau argumen Abu Hanifah. Kemudian berkata Abu Muawiyah ad dharir yaitu Muhammad bin Khazim ad dharir Al-Kufi, kecintaan pada Abu Hanifah termasuk sunnah. kecintaan pada ulama sunnah adalah termasuk agama. Berkata Al-Kharibi dalam mencela Abu Hanifah kecuali orang yang hasad atau orang yang jahil. kalau mencela karena ilmunya. Kemudian Ali bin Asim berkata, seandainya Abu Hanifah ditimbang dengan ilmu orang yang sezamannya, pasti lebih berat ilmu Abu Hanifah. Kata Hafiz bin Riyad, perkataan Abu Hanifah dalam masalah fikih lebih lembut dibandingkan dengan syair. Dan tidak mencelanya kecuali orang yang jahil. Berita Imam Abu Dawud, sesungguhnya Abu Hanifah adalah seorang imam Malik juga seorang imam dan Asy-Syafi'i juga seorang imam. Ya ini menunjukkan bahwa mereka adalah semua para imam yang wajib kita hormati. Kemudian ada beberapa kritikan kepada para ulama eh, dari para ulama kepada beliau karena beliau banyak menggeluti ra'i dan kias. Dan kata Imam Abdul Bar, orang yang meriwayatkan dari Abu Hanifah mensikohkannya dan memujinya lebih banyak daripada orang-orang yang mengkritiknya. Meskipun di sini juga ada uzur yang lain yang disebutkan oleh sekolah Islam Demia dan yang lainnya tentang kadang belum menyelisih hadis di masalah khamar misalnya. Ali Kufah menyatakan bahwa khamar yang haram hanya terbuat dari anggur. Adapun jumhur ulama mengatakan bahwa khamar itu apapun yang khamar akal, apapun yang menutup akal, entah itu dari anggur atau dari sawo atau dari manisan apapun yang lain yang sudah berubah di khamar haram. Sesuai hati Rasulullah kullu miskirin haram. Setiap yang memakukan adalah haram. Tapi Abu Kufah termasuk Abu Nifah mengatakan bahwa yang haram dari khamar hanyalah yang terbuat dari anggur. Dan di sini memang ada juga udzur pada beliau sebagai sebagian ulama bahwa hadis itu belum sampai pada beliau. Sehingga beliau tidak mengatakan itu seandainya sampai maka akan mengambilnya. Karena beliau pernah berkata, yaitu perkataan Abu Hanifah juga perkataan Syafi'i, "Idza suhal hadis fa huwa madhhabi." Jika hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Dan beliau juga mengatakan, sesungguhnya kami adalah manusia. Kami mengatakan suatu perkataan hari ini, kemudian besoknya kami rujuk, mencabut pernyataan itu. Kemudian juga beliau juga berkata, jika orang mengatakan suatu perkataan yang lisi kitabullah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka tinggalkanlah perkataanku. Ini jelas sekali bagaimana beliau itibar pada sunnah dan beliau melarang manusia mengikuti pada beliau kalau melisih sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita melisih beliau tapi karena mengikuti sunnah maka tidak masalah. Bahkan beliau juga menyuruh itu. Dan di antara sifat yang mulia dari Hanifah adalah kesultanan dari beliau. Pernah diminta oleh Ibnu Hufairah untuk menjadi qadhi. Tapi beliau enggan. Meskipun dipukul agar mau menjadi qadhi. Dan ini jelas menunjukkan tentang surat beliau tidak mau mendapatkan jabatan. Meskipun dalam hal ini memang sesuai dengan kondisi sebagaimana dijelaskan para ulama kalau memang yakin dengan jabatan itu akan bisa berbuat keadilan di antara manusia, maka tidak dilarang dia menolaknya. Tidak dilarang dia menerimanya. Tapi ketika dia khawatir kan jabatan itu akan memfitnah dirinya dalam agamanya, maka jelas tidak masalah kalau dia menolaknya. Bukan itu yang lebih baik. Kemudian kata Musa, bin Abu Hanifah jika bersumpah atas nama Allah maka bersedekah satu dinar. Dan jika mereka nafkah pada keluarganya boleh bersedekah dengan jumlah yang semisalnya. Ini karena bersumpah ini sebetulnya boleh masuk yang dibolehkan, tapi kalau secara hukum adalah makruh. Atau nazar pada Allah juga makruh. Karena tidak selayaknya seorang mudah untuk bernazar atau penggampangan masalah sumpah. Karena masalah yang berat. Kemudian tentang ibadah beliau dikatakan oleh Asad bin Amir bin Amr Abu Hanifah sholat isya dan subuh dengan sekali wudhu selama 40 tahun. Walaupun masalah ini Allah alam tentang benarannya. Kita kalau ini dia yang salah betul. Ya. Kemudian Abu Yusuf berkata Abu Hanifah selama melakukan malam dengan sholat dan doa. Ini adalah antara kesungguhan dari ibadah beliau. Dan berkata Abu Hanifah, ini diantara perkataan beliau sebagian tadi telah kita sampaikan. Beliau berkata, semua yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kami terima semuanya. Dan apa yang datang dari para sahabat, maka kami memilihnya. Dan apa yang selain itu, maka mereka laki-laki, kami laki-laki. Ini bukan berarti beliau menolak. Tapi beliau ada tabiin, sama dengan yang tabiin dengan beliau. Beliau berkata kencing dalam masjid lebih baik daripada sebagian kias. itu di masjid mana hukumnya? Hah? Haram. Atau beliau itu lebih baik daripada sebagian kias. Maksudnya kias yang fasid. Kias yang tidak diperbolehkan. Lebih parah dibanding perbuatan ini. Kemudian kata beliau, tidak selayaknya seorang yang pengen hadis sesuai yang yang dihafal. Ketika dia mendengarkan hadis tersebut dari gurunya. Ini menunjukkan bahwa beliau termasuk orang yang menolak riwayat bermakna. Beliau mewajibkan riwayat belafat, Belafat. Ini menunjukkan kehati-hatian beliau dalam meriwayat hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun yang benar tentunya dibolehkan seorang meriwayatkan hadis dengan makna kalau memang dia faham dari situ dan ketika meriwayatkan tidak mengurangi ataupun mengubah dari mana hadis itu sebagaimana dilakukan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Dan beliau Imam Bukhari termasuk yang bolehkan riwayat bermakna. Kemudian beliau juga berkata, semoga Allah melaknat Amr bin Ubaid karena dialah yang membuka pintu ilmu kalam kepada manusia. Yang juga bagaimana beliau membenci bid'an dan ahlinya. Kemudian beliau juga berkata semoga Allah menasihkan jalan bin Sufan yaitu kembang dari kelompok Jahmiyah dan Muqatil bin Sulaiman Mas'arut Tashbih yang ini berlebihan dalam menafikan sifat yaitu jalan bin Sufan yang itu yaitu Muqatil bin Sulaiman berlebihan dalam tasbih yang dua-duanya adalah perkara yang tercela karena dalam Islam setiap perkara dan berlebihan yang tercela berlebihan dalam membersihkan atau mensucikan Allah sampai menolak sifat Allah yang sampai ini tercela. Berlebihan di dalam menetapkan sifat Allah sampai menyerupakan Allah dengan makhluk juga tercela. Karena dalam segala perkara yang terbaik adalah yang sesuai dengan jalur. Kalau umuri awsatuha. Sebagai perkara adalah yang tengah-tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Menata beliau tidak halal atas seorang pun mengambil perkataan kami selama dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya. Maksudnya tidak boleh orang taklid kecuali melihat dalilnya. Kata beliau juga orang yang tidak tahu dalil haram atas berfatwa dengan perkataanku. Ini menunjukkan juga bahwa wajib orang mengikuti pendapat Abu Hanifah dengan dalilnya, bukan dengan hanya menukil perkataan tanpa menukil dalilnya. Kemudian di antara hal yang diungkapkan atau yang ditimpakan pada beliau yang ini adalah masalah irja. Yang beliau dengan imamah beliau itu pada sunnah. Tapi manusia tidak ada yang sempurna. Dan ini di antara Quran atau pengesahan beliau yang masyur di kalangan para ulama adalah masalah kerja. Yang belum mengatakan bahwa amalan tidak masuk dalam definisi iman. Meskipun ada sebagian orang yang berusaha untuk membela beliau dengan panjang lebar, apa maksudnya beliau tidak seperti itu. Tapi ucapan beliau jelas sekali bahwa amalan tidak termasuk dalam iman. Dan ini memang merupakan pemikiran irja yaitu orang-orang yang tidak masukkan amalan dalam keimanan atau istilah kata arja yurji itu takhir yaitu mengakhirkan amalan dari musamal iman ya arja sebagaimana jelaskan para ulama karena itulah maka Abdullah bin Mubarak ketika menyebutkan orang yang lepas dari irja dari awal akhir adalah orang yang mengatakan bahwa amalan bagian dari keimanan dan bahwa amalan bahwa iman bertambah dan berkurang berarti orang yang telah lepas dari murjiah pemikiran murjiah dari awal sampai akhir Kata Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Dan ini kita juga perlu meluruskan dalam masalah ini karena sebagian orang melurusuh ahli sunnah oleh jamaah salafiyun sebagai murjiah. Dengan alasan kata mereka salafiyun mereka penakut. Penakut berarti murjiah. Ini definisi yang bid'ah. Tidak ada orang satupun yang mengatakan arti irja adalah penakut. Atau lebih parah lagi mengatakan salafiyun murjiah karena mereka tidak berontak pada penguasa. Seperti kami berani. Itu orang khawarij yang menuduh kamu alusuna dengan irja, irja dengan sebab mereka yang mengikuti khuruj yang dilakukan oleh mereka. Ini jelas merupakan tafsir irja yang bid'ah. Tidak pernah dikenal oleh satupun dari para ulama. Karena irja adalah takhir. Siapapun dia kalau dia telah mengimani amal masuk keimanan dan iman bertambah berkurang maka dia telah lepas dari irja dari awal sampai akhir sebagaimana disebutnya dalam Abdullah memparah di dalam perkataannya. Di antara masalah irja dari Abu Hanifah telah datang riwayat bahwa eh, beliau telah rujuk telah bertaubat dari pemikiran Irja ini sebagaimana dinukil oleh Abdul Bar dari Hamad bin Zaid bahwa Abu Hanifah telah rujuk ia telah bertaubat dari pemikiran Irja ini sehingga tidak sepantasnya kita menimpakan atau masih menuduh beliau dengan pemikiran murjiah karena beliau telah bertaubat dari pemikiran ini kemudian diantara hal yang juga perkara atau peristiwa penting dalam kehidupan beliau adalah tentang cobaan beliau. Dan sesungguhnya Allah tidak akan biarkan seorang umat kecuali mengujinya. Bahkan ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menguji hamba tersebut. Inna Allah itu hamba kauman ibtalahum. Jadi maksudnya Rasulullah bersabda, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Meskipun di sini perlu kita beri catatan juga supaya tidak salah paham bahwa disebut ujian ketika orang itu benar-benar di dalam sunnah di atas sunnah kemudian Allah mengujinya dengan keteguhannya di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah ujian tapi ada orang yang di awal sudah tidak menempuh jalan sunnah kemudian Allah memberikan cobaan pada dia jelas tidak bisa makan antara orang itu dengan orang putih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa aja itu merupakan peringatan baginya. Peringatan baginya supaya meninggalkan jalan yang dia tempuh yang sesat. Karena sebagian orang mengatakan, wah kalau Fulan di penjara itu kan Nabi Yusuf juga di penjara. Nah, berarti Fulan seperti Nabi Yusuf berarti. Kalau dia di penjara. Yang lain. Nabi Yusuf malah sunnah di Nabi dan Rasul. Jadi penjara karena doa yang beliau ucapkan pada Allah daripada terjerumus dalam kemaksiatan. Maka dia memilih ya Rabbi ah, asijru ahab ya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, penjara lebih saya suka daripada mereka mengajak pada perzinaan. Belum menyamakan dia dengan dari itu. Yang satu ini di penjara karena dari awal dia melenceng jalannya. Orang nggak ada apa-apa di bom misalnya. mudah ditangkap di penjara. Ya. Kalau dia ngomong saya Nabi Yusuf, nggak ada orang yang percaya pada dia. Karena beda jalannya. Ini supaya tidak salah paham. kita masalah ujian. Jadi masalah ujian ini memang benar-benar termasuk hal yang menunjukkan disitaan Allah pada seorang hamba meskipun dalam segala hal kita juga menyikapi pada tempatnya pernah dikatakan oleh Bishr bin Walid Khalifah Al-Mansur meminta Abu Hanifah agar menjadi kodi negara kalau kita katakan sekarang mungkin hakim agung hakim agung kalau di negara Islam adalah hakim syari maksudnya karena tidak ada hukum kecuali hukum syari itu Khalifah waktu itu meminta Abu Hanifah menjadi kodi sampai Khalifah waktu itu bersumpah harus menimpa jabatan itu maka Abu Hanifah juga bersumpah tidak akan menerimanya Kemudian karena itulah beliau dijebloskan penjara sampai beliau wafat. Segala sebab menolak jabatan. Jadi menolak jabatan kemudian karena marah khalifahnya kemudian beliau dimasukkan dalam penjara sampai beliau meninggal dunia. Jadi antara ujian yang Allah timpakan pada beliau. Jadi penjaranya meninggal karena menolak jabatan. Berbeda dengan orang sekarang di penjara karena rakusnya. Karena korupsinya atau karena dia mencari jabatan dan sebagainya. Ini jauh sekali antara beliau dengan orang-orang pada zaman sekarang. Di tentang wafatnya, beliau wafat di Baghdad, di kota Baghdad, yang sekarang merupakan ibu kota dari Irak, yang Allah masih memberikan ujian pada mereka dengan dikuasai oleh orang-orang kafir. Semoga Allah kembalikan Irak kepada negeri muslimin kita berdoa pada Allah agar menunjukkan kaum muslimin di Irak pada jalan yang lurus sehingga kemudian Allah bisa menyelamatkan mereka dari cengkeraman orang kafir. Di Baghdad pada bulan Sya'ban pada tahun 150 Hijriah dalam usia 70 tahun. Semoga Allah meridhoinya dan masukkan beliau dalam keluasan dari jannahnya. Yang untuk lebih jauh tentang biografi beliau bisa dilihat dalam kitab Tarikh Baghdad atau Penesiar Alamin Utala ataupun Tabaqatul Hanafiyah dan juga kitab-kitab biografi yang lain. Kemudian yang kedua di dalam paparan pada kehidupan para ulama adalah Al-Imam Malik bin Anas yang beliau dikenal merupakan imam dari sebuah madhab fikih yang masuk itu madhab Maliki yang beliau dikenal sebagai Imam Al-Madinah karena beliau tinggal di Madinah dan juga merupakan imam yang paling masyur di Madinah pada zamannya. Beliau adalah Al-Imam Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Harith bin Ghaiman bin Qusail yang berhenti nasabnya pada Al-Khimyari pada Khimyar. Dia termasuk keturunan dari para raja Khimyar pada zaman jahiliyah. Ibu beliau adalah Aliyah bin Syarif al -Asiyah. Jadi tentang alimah Malik bin Anas. Yang beliau dilahirkan pada tahun 93 Hijriah di Madinah. Yang diantara sifat beliau, beliau berwajah tampan, berkulit putih kemerah-merahan, berperakan tinggi besar, berjenggot lebat, pakaiannya selalu bersih, suka berpakaian berwarna putih. Jika memakai imamah, yang orang kita menyebut serban, sebagian diletakkan di bawah dagunya dan ujungnya diuraikan di antara kedua pundaknya. Ini kebiasaan beliau. Beliau sama kewambangian dari misik dan yang lainnya. Beliau masyur dengan kecerdasan, kesolehan, kejuruan jiwanya dan kemuliaan dari akhlaknya. Tentang pertumbuhan beliau, beliau menuntut ilmu ketika beliau masih berusia belasan tahun. Ketika berusia 21 tahun, beliau sudah mencapai tingkatan berfatwa dan memiliki majelis banyak para ulama yang mengambil ilmu riba dari beliau ketika beliau masih sangat muda. Para penuntut ilmu dari segala penjuru datang pada beliau. Pada akhir daulah Abu Ja'far al-Mansur dan banyak pada khilafan Harun ar-Rashid hingga beliau wafat. Kemudian tentang guru beliau di antara adalah Nafi Maulai bin Umar. Ini adalah murid dari Abdullah bin Umar bin Khattab yang para ulama menyatakan bahwa sanad atau silsilah sanad memalik dari Ibnu Umar dari Ibnu Umar adalah silsilah zat Rantai emas. silsilah zat adalah Malik An-Nafi' Malik Ibnu Umar an Umar an Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena begitu kuatnya sanad ini. Kemudian Sa'id bin Al-Makburi, Amir bin Abdullah bin Zubair Ibnu Munkatsir Al-Zuhri. Abdullah bin Dinar dan yang lain lagi yang sebutkan jumlahnya lebih dari 1.400 orang. Tapi para ulama dulu mereka mengambil dari banyak guru dan juga waktu itu lama juga banyak dan juga kesungguhan mereka belajar juga sangat besar sekali. Bahkan masyur bagaimana Imam Bukhari memiliki 1.500 guru dari seluruh penjuru negeri. Yang ini menunjukkan betapa semangatnya mereka di dalam telah ilmi firas mereka di dalam menuntut ilmu. Ya, ini penting sekali kita tahu di dalam hal ini. Karena dahulu tidak seperti sekarang. Belum ada pesawat, belum ada kendaraan. Tapi mereka menempuh perjalanan berbulan-bulan. Bahkan dalam sebagian riwayat ada satu hati saja seorang menempuh satu bulan. Dari Madinah ke Mesir. Seorang sahabat. Imam Ahmad dan Hanbal menempuh perjalanan dari Baghdad ke Yaman di tengah padang pasir luar biasa para ulama dulu di dalam mereka tolabul ilmi dan luar biasa kesungguhan mereka dan semangat mereka di dalam tolabul ilmi sekarang sudah mudah segala sarana tapi kemalasan semakin banyak daripada datang nunggu saja keluar kasetnya Padahal majelis ilmu memiliki nur. Orang yang datang ke majelis ilmu akan didoakan oleh malaikat. Dimintakan ampun oleh para malaikat. Hafadul malaikat. Dikelilingi malaikat. Wa dzakarahum fi man Allah membanggakan orang-orang yang majelis ilmu ini di hadapan para malaikatnya. Wasyatul rahmah dipenuhi dengan rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sila majelis ilmu adalah majelis yang tidak boleh seorang muslim untuk meremehkannya atau untuk mengabaikannya. Bagaimana kita belajar dari perjalanan hidup dari para ulama. Dan manusia jelas butuhkan ilmu ini, bahkan wajib setiap muslim untuk menuntut ilmu fardhatul ilmi. Talabul ilmi itu ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Di antara guru-guru yang belum mengambil dari mereka adalah Suhaib bin Abi Amir, selain yang tadi disebutkan. Kemudian di antara murid-murid beliau yang juga guru beliau, jadi mengambil beliau, kemudian juga belum mengambil dari mereka, yaitu Abu Suhaib bin Abi Amir, Yahya bin Abi Katsir, Azur, dan yang lainnya. Kemudian di antara murid beliau adalah Ma'amad bin Rashid, Ibnu Jurej, Abu Hanifah, Al syafii Amr bin Haris, dan yang lainnya. Ini merupakan nukta bahwa Abu Hanifah murid Imam Malik. Asy-Syafi'i juga murid Imam Malik. Di antara para imam empat tidak ada yang mereka bermusuhan. Mereka adalah murid satu dengan yang lainnya. Maka tidak sepantasnya yang para pengikut mereka kemudian bermusuh-musuhan dengan dalil membela para imam masing-masing. Sebagaimana terjadi pada zaman-zaman terdahulu atau mungkin kepada zaman sekarang. Sampai dahulu di Masjid Haram ada empat mimbar. Mimbar untuk madhab Hanafi, madhab Maliki dan madhab Syafi'i madhab Hanbali. Empat. Dan hilangnya empat ini jadikan satu ketika datang Malik Abdul Aziz yang kemudian menegakkan daulah Saudiyah, memakai Arabiah Saudiyah periode yang ketiga. Kemudian beliau menghilangkan sehingga menjadi satu imam saja. Bersatu muslim berupa satu imam. Di Masjidil Haram. Ini jelas perikan yang sangat agung, yang sangat berjasa, yang sangat bagus sekali dari Imam Malik Abdul Aziz yang beliau adalah merupakan pendiri dari Daulah Saudiyah periode ketiga. Ini kita sebutkan supaya kita bisa menghormati, menempatkan daulah tersebut pada tempatnya. Ketika banyak dari orang-orang yang khotbah, orang-orang tidak tahu jasa, mereka menjelekan daulah Arabi, eh, Malaka Arabia Saudia dengan segala macam cemuan. Ini seragam kalau kita melihat. Seperti itu di komando. Tidak ada kelompok sesat kecuali mencela negara Saudi. Entah dengan apapun ucapannya. Ini menunjukkan bahwa yang membuat mereka mencela bukan karena pribadinya, tapi karena jalan yang sesat yang mereka tempuh. Sehingga kemudian mencela negara yang membela agama yang hak. Kemudian ada hadis yang misalnya tentang keutamaan dari beliau Imam Malik bin Anas bin Malik al Aswahi rahimahullah taala bahwa Abu Hurairah melibatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Yadriban nas akba adalah ibil fi talabil ilmi na aliman a'lam min alimil Madinah. Sungguh manusia akan menempuh perjalanan yang jauh untuk menuntut ilmu. Maka mereka tidak mendapatkan seorang yang alim yang lebih berilmu dibandingkan ulama Madinah. Hadis ini dibuat oleh Nasai dalam Sunan Kubra dan Abu Nabi Hatim dan juga zabi dan dikatakan oleh zabi dalam siar di sini yang bersih dan matanya gorib. Dari sana bagus tapi matanya gorib. Ini dikatakan Rahman Abdul Razak bin Hamam as sunani memiliki kitab Musannaf kami memandang bahwa dia adalah Malik bin Anas. Yang alim Madinah adalah Malik bin Anas. mula alam tentang masalahnya jelas. Kalaupun tidak ada ini pun kita mengakui tentang keutamaan dari Imam Malik bin Anas dengan persaksian dari para ulama zamannya. Karena ulama diketahui kemuliaan dengan ulama yang semisal mereka. Dan kata al tidak ada Madinah seorang ulama pun setelah tabi'in yang menyerupai Malik dalam keilmuan, fikih dan kehungan dan hafalan beliau. Dan di antara ucapan para ulama tentang Malik yang masyur itu juga oleh para ulama yang ini tidak ada di sini laula Malik wa Sufyan la dhahaba ilmu Hijaz. Seandainya tidak ada Malik dan Sufyan dan Sufyan bin maka akan hilanglah ilmu Hijaz. Yaitu ilmu yang ada di Makkah dan Madinah. Karena Imam Malik adalah imam Malik Madinah, Sufyan imam Malik Makkah pada zaman itu. Ini menunjukkan tentang keutamaan beliau. Bahkan dalam hadis dalam kata ulama yang lain tentang keutamaan dari Imam Malik Idza qala nasu qala nasu syai'an wa qala Malik syai'an akhar fal qaul qaulu Malik. Jika orang-orang mana suatu kemudian Malik mengatakan yang lain, maka perkataan yang diambil perkataan Malik. Meskipun ia tidak pada mutlaknya, jelas. Kalaupun beliau seperti itu, ya jelas tidak mungkin maksum lepas dari kesalahan. Tentang fikih dan keilmuan beliau dikatakan Imam Syafi'i yang tadi kita baca tadi yang didamar dengan Sufyan semua hilanglah ilmu Hijaz kemudian Abdul Hatim Ar-Razi berkata Malik bin Anas adalah seorang yang sekoh. Imam Al-Hijaz dia adalah murid Zuhri yaitu Muhammad bin Muslim Al-Zuhri yang terdepan jika penduduk Hijaz menyelisi Malik maka yang benar adalah Malik Kemudian Imam Ahmad bin Hambal berkata, Malik bin Anas adalah yang paling kokoh dari manusia dalam hadis. Kemudian ada hal yang bagus sekali dari beliau sebagai hiproh bagi kita semua tentang kehati-hatian beliau dalam berfatwa. Ini kita tegaskan di saat hari ini fatwa-fatwa berseliweran. Apalagi kalau sudah bicara masalah wakil. Apalagi bicara masalah jihad. Tanpa diminta pun berfatwa, apalagi diminta. Memang beliau, Malik beliau hati-hati dalam masalah berfatwa. Abu Musa berkata, aku mendengar Malik berkata, aku tidak berfatwa hingga 70 orang bersaksi, ya maksudnya 70 orang ulama, bersaksi bahwa aku layak berfatwa. Jadi berfatwa ketika 70 orang ulama menyatakan beliau sudah layak memiliki kredibilitas untuk fatwa. Sekarang apalagi 70 satu aja nggak ada yang mengatakan dia layak berfatwa dia berfatwa semaunya kata Abdurrahman bin Mahdi kami berada di si Imam Malik tiba-tiba datang seorang datang, datang kepadanya dengan berkata Aku datang kepadamu wahai Imam Malik dari jarak enam bulan perjalanan. Penduduk negeriku kepada kepadaku akan menanyakan kepadamu suatu permasalahan. Ini ada utusan. Dari jarak yang jauh. Ditempuh dengan enam bulan perjalanan. Maka Imam Malik berkata, tanyakanlah. Maka orang tersebut bertanya kepada suatu permasalahan. Imam Malik kemudian menjawab, saya tidak bisa menjawabnya. Orang tersebut terhenyak. Sepertinya dia membayangkan bahwa dia telah datang pada seorang yang tahu segala sesuatu. Orang tersebut berkata, lalu apa yang aku katakan pada penduduk negeriku jika aku pulang kepada mereka? Malik mengatakan, katakan pada mereka, Malik tidak bisa menjawab. Tidak malu kalau tidak tahu. Namanya juga manusia. Tidak ada orang yang tahu segalanya. Pengkata Abdullah bermaksud men baku ajab bakulu masu'il, kau majnun. Orang yang menjawab semua yang ditanya dia adalah orang gila. Tidak mungkin orang menjawab semua pertanyaan. Karena kemampuan manusia terbatas. Kata Khalid bin Khidasi, aku datang pada Malik dengan membawa 40 masalah. Tidaklah dia menjawab kecuali 5 masalah saja. Kemudian juga diantara yang mutiara kehidupan beliau adalah perhatian yang sangat dari beliau pada kitabullah Al-Quranul Al Karim Khalid Al-Laili mengatakan aku tidak pernah melihat orang yang lebih besar perhatiannya kepada Al-Quran kepada kitabullah dibandingkan dengan Malik bin Anas kata Abdullah bin Wa'ab, aku bertanya pada saudara perempuan Malik bin Anas apa kesibukan Malik di dalam rumahnya dia menjawab mushab dan tilawah itulah yang kesibukan mengisi waktu dari Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala ini yang juga wajib memenuhi depan kita dekat dengan ayat Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan justru menyebutkan dia dengan kil wal qal, omongan orang fulan, fulan, alan, atau mendengarkan berita dari alan dan fulan orang kafir dan sebagainya, akhirnya merusak dari kehidupan kita. Kemudian tentang adab dan akal beliau. Kata Abdurrahman bin mati aku tidak pernah melihat ahli hadis yang lebih bagus akalnya dibandingkan Imam Malik bin Anas. Abu Musa berkata, aku tidak pernah sekali mendengar Malik menyuruh orang-orang berdiri. Dia yang mengatakan, kalau kalian mendaki kembalilah. Bukan tentang adab beliau. Kata Abdullah bin Wahab al-Misri, seorang imam juga yang masyur, dia kami menukar ada Malik lebih banyak daripada yang kami pelajari dari ilmunya. Ini penting sekali pada hari-hari ini yang krisis adab di antara tulabul ilmi bahkan kalau di antara orang awam kita maklum tapi yang saya disayangkan bahwa krisis adab ini juga menjangkiti dari para tulabul ilmi yang kadang mereka sulit untuk mengendalikan lisannya bahkan pada para ulama yang besar wah kok dia ngomong seperti itu wah kalau saya lebih benar daripada dia ucapan yang tidak adab kepada para ulama Kemudian Pak beliau pada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abdullah bin Wahab al-Misri juga murid Imam Malik. Aku mendengar Malik ditanya oleh seorang tentang masalah takhlil asabi, menyela-nyela jari kedua kaki ketika berwudu. Nah, masalah tentang sunnah itu dari Rasulullah SAW. Maka Malik berkata, hal itu tidak syariat atas manusia. Abdullah bin Wahab berkata, Aku biarkan dia sampai ketika sudah sepi dari manusia. Maka kata Bapak, saya tunggu sampai sepi. Orang-orang sudah pulang semua. Kemudian saya katakan padanya setelah sepi nggak ada orang, kami memiliki hadis tentang itu. Ya, tentang masalah menyela-nyela jari kaki ketika hutu. Kata Malik, kata Malik berkata apa itu? Aku berkata setelah menghafal pada kami melihat saat al-Misri Ibnu Lahiyah dan Amr bin Haris Yazid bin Amr al Ma'afir Abi Abdurrahman Al-Khubuli dari Mustarid bin Shaddad Al-Qurashi dia berkata aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggosok sela-sela jari jari kakinya dengan kelingkingnya itu hadis tentang tahlil, tahlil ala sofi yang ini sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam wudhu meskipun memang tidak wajib tapi jelas ini datang dari sunnah kalau seorang melakukan silahkan mendapat pahala Kata Malik, hadis ini hasan. Hasan sanadnya. Aku belum pernah mendengarnya kecuali saat ini. Kemudian saya itu Abdullah bin Wahab. Kemudian saya itu aku mendengar Malik ditanya di majelis tentang itu. Dan ya, dia merintahkan agar menyilanya jari kaki ketika berwudu. Tidak malu untuk mencabut perkataan yang kemarin. Yang keliru. Dan juga di sini kita melihat adab dari muridnya. Yaitu Abdullah bin Wahab ketika mendak mengingatkan gurunya dan langsung depan orang yang mungkin akan kurang adab kemudian boleh menunggu sampai sepi sehingga antara dia dengan gurunya saja kemudian bisa menerima dan kemudian mencabut perkataan yang keliru yang sebelumnya dan ini juga menunjukkan ditiba pada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari manapun sunnah itu Kemudian sebagai Imam Abu Hanifah sudah datang cobaan pada Imam Malik yang kata Ibnu bahwa Imam Malik pernah dipukul dengan cambuk. Kemudian bahkan sana dari Mawan atau Fahri bahwa Ja'far Mansur melarang menyampaikan melarang beliau Imam Malik dari menyampaikan hadis la talaq al mukrah. Tidak ada talak bagi orang yang dipaksa. Kemudian ada orang yang menyelundup dalam majelis menyampaikan hadis tersebut sehingga Malik menyampaikannya depan manusia. Kemudian Ja'far mencampuk Malik. Karena sudah berjanji, kalau kamu nyampaikan hadis sini saya akan campuk kamu. Ya. Dan ini melihat masyarakat para ulama ketika ada larangan untuk suatu dari ulama amar, tak mereka taat. Padahal mereka bisa aja ngomong ini sunnah maksud saya menyembunyikan. Ketika melihat bahwa ada madarat yang besar, mereka taat ada ulama bukan Abu Hanifah pernah juga tadi belum sempat kita jelaskan juga belum pernah dilarang berfatwa oleh Bail Amar waktu itu kemudian dia benar-benar nggak berfatwa karena ada larangan dari khalifah waktu itu untuk berfatwa ini bagaimana dengan para orang-orang khawarij yang mereka dengan seluas dengan seenaknya menentang dari ulama dengan berbagai macam alasan Kemudian diantara tulisan beliau Masyur Wata yang dikatakan Imam Syafi'i kita kitab Masa Ilmu ia lebih banyak benarnya dibanding kita Muwatta Imam Malik dan beliau meninggal pada tanggal 4 belas Rabiul Awal tahun 119 Hijriah di Madinah dalam usia 89 tahun dan semoga Allah memberi dan menempatkan beliau dalam keluasan jenahnya. Dan untuk lebih lanjut tentang biografi beliau bisa dilihat dalam kitab Takdimatul Jari wa Ta'adil oleh Ibnu Abi Hatim, kemudian siar alami Nubala dan juga banyak dari kitab-kitab biografi oleh para ulama. Mana panitia? Ya? Sampai jam setengah 12 kita lanjutkan aja ini, masih belum selesai. Masih ada baru kita baca dua biografi ini. Padahal saya lihat delapan mungkin sudah sedikit. Kalau sedikit, buku aslinya banyak, lebih banyak lagi. Karena yang mungkin ini sebagai pembuka bagi kita untuk mengkaji dan juga untuk menelaah kehidupan para imam kita, para ulama ahli sunnah wal jamaah supaya kita bisa mengambil ibroh bisa meladani mereka dalam kebaikan. Dan seorang ketika banyak menggeluti dari biografi orang-orang yang baik, salah akan menjadi baik. Karena itulah maka Allah berfirman laqad lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman ya Rasulullah wal yaumal akhir. Sungguh pada dari Rasulullah sallallahu alaihi ada suri teladan yang terbaik bagi orang yang mengharap Allah dan dari akhir. Bukan juga bagi kehidupan para ulama yang jangan sampai kita justru menyibukkan dengan biografi orang-orang yang fasik atau fasikot. Karena sebagian orang orang Islam sekarang lebih faham tentang biografi seorang artis daripada biografi seorang ulama. Bukan disebut nama ulama aja merasa asing, aneh. Siapa itu? Tapi kalau artis ini tahu kapan perginya, di mana temannya dan sebagainya, tahu semua. Ini luar biasa ini perubahan yang terjadi pada kaum muslimin. Di saat mereka memperhatikan sirah orang-orang terbaik, maka itulah mereka akan menjadi orang baik. Tapi ketika yang dilihat sirah orang-orang fasik yang mereka terkenal dengan fasikan mereka juga kemudian menjadi idola, maka ini jelas akan juga mengikuti kefasikan mereka. Dan ini penting sekali kita sampaikan untuk juga membentengi dari diri kita Kemudian juga para keluarga kita juga anak-anak kita pada hari ini dengan media massa yang begitu deras. Bahkan banyak yang mengungkap keadaan orang-orang yang jelek jadikan sebagai komoditi. Untuk sebagai modal di dalam menyebarluaskan dari apa yang mereka miliki dari kesehatan dan juga dari kebatilan dan kemaksiatan. Nah, Insyaallah sesuai dengan ya sesuai dengan pesan dari panitia kajian sampai jam setengah dua belas saja dan kita akhirkan sesi yang berikut itu tanya jawab kalau mungkin ada yang kurang jelas yang tadi kita sampaikan bisa ditanyakan betul ada pertanyaan, benarkah Syekh Usaimin dan Syekh Jibrin memiliki pandangan berbeda melakukan pembelaan? Tidak sebagaimana kebanyakan sikap masih halus sunnah dalam menyikapi sepak terjang Usama bin Laden di dunia Islam. Atau ini hanya kedustaan yang dinifaskan pada mereka berdua itu Syekh Usaimin dan Syekh Jibrin. Ini kami jawab sesuai pengetahuan saya dalam masalah ini bahwa keduanya tidak sepakat dengan siapa atas dari Usama bin Laden. Insya Allah ini tahu diketahui oleh orang-orang yang membaca buku Rabi dari kedua ulama ini dan juga mendengar dari perkataan-perkataan beliau Sausaimin atau Syekh dan juga para ulama sunnah yang lain. Tidak satu pun dari ulama sunnah yang mendukung aksi teror atau aksi pengkafiran dan sebagainya yang dilakukan oleh Usama bin Laden. Dan hati kekafiran Usama bin Laden bukan ulama, ya jadi kita sebutkan orang yang pemikirannya fitnah bukan ulama. Nah, Allah alam soal. Nah, ini ada pertanyaan Ustadz, bagaimana sikap yang benar atas fitnah dari media akhir-akhir ini di mana sekarang ini citra sudah tidak lagi umum. Jenggot, cadar dan sebagainya, tapi sudah langsung menyebut salafi sebagai radikalisme, jika apakah teroris dan sebagainya. Ucapan dari tokoh yang dianggap ulama padahal jelas juala, liberalis, tradisionalis. Nah, yang ini perkataan insya Allah orang yang sedikit belajar Islam akan mengetahui kebatilannya dan seterusnya kalau tidak khawatir ini akan menyebar sifat ini sebenarnya tidak perlu dijawab sebagian kebatilan ini kadang zikru kalami yakfi yang dibutilani menyebutkan ucapannya sudah cukup menjelaskan kebatilannya tapi untuk supaya kita bisa menjawab supaya seperti ini jelas tidak satupun dari salafiyin yang mengajak pada teror ataupun sikap yang keras di dalam memahamkan agama tidak ada satupun dan ini satu tuduhan yang dusta semuanya. Kalau salafin mereka memaksakan kehendak atau mereka bersikap teror dan sebagainya. Dan kalaupun ada yang mengaku salafi, kemudian melakukan teror bukan salafi dia. Karena Salafi tidak seperti itu. Karena salaf as tidak pernah melakukan teror. Apa pernah mendengar? Ada kisah sahabat menteror atau menyabotase Abu Jahal. Pernah nggak dengar? Nggak pernah. Tidak ada pernah sahabat mengebom rumahnya Abu Lahab misalnya nggak pernah. Nggak ada sahabat seperti itu. Tidak juga para ulama. Tidak pernah Imam Malik atau Imam Syafi'i mengajak orang untuk demonstrasi nggak pernah. Atau unjuk rasa tidak pernah. Tidak ada salafin seperti itu. Sikap-sikap yang keras bahkan mencela penguasa dan sebagainya ini adalah sikap-sikap alupita bukan dari alusunnah wal jamaah. Adapun tentang orang liberalis atau aklaniyin yang paling pas orang-orang pendewa akal cukuplah sebagai namanya adalah pendewa akal. Dan mereka kalau ngomong jelas tidak memakai dalil sama sekali. Dan orang-orang seperti ini memang bukan ulama, sebagaimana tadi kita jelaskan, meskipun banyak omongannya dan banyak diekspos perkataan mereka di media massa. Nah. nah. di antara syubhat yang dilontarkan terhadap dakwah salafiyah bahwa salafiyah atau salafiyun menganggap penguasa layaknya amirul minin Benarkah ungkapan ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Itulah tadi telah kita bahas masalah ini dengan panjang lebar di dalam bahasan kajian pagi yaitu pada subuh tadi di radio. Kalau mungkin ada yang menginginkan mungkin bisa mendengarkan rekamannya nanti tentang masalah ini. Dan kalau dikatakan sebagaimana amrum ini kalau dikatakan itu sebagai penguasa yang syar'i, betul, tidak salah. Tapi kalau menganggap penguasa seperti Abu Bakar, Umar, Utsman itu salah sekali. Tidak satupun salafi mengatakan penguasa sekarang seperti Abu Bakar tidak ada. Tidak salafi mengatakan bahwa sekarang penguasa ini sebagaimana Umar atau Umar bin Abdul Aziz misalnya. Tidak. Mereka adalah orang-orang zaman sekarang. Tapi mereka ditaati karena mereka sebagai ulama. Sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka jelek, Rasulullah mewajibkan taat wa in akhadha malak wa in duraba zahra. Alaikum bisami wa ta'a wa in akhadha malak wa in duraba zahra. Wajib atas kalian untuk taat dan mendengar meskipun penguasa itu memukul punggungmu jangan mengambil hartamu. Rasulullah tetap mewajibkan taat. Kalau mengatakan, wah nggak boleh itu. Ini hak saya, masa diambil? Rasulullah memberi janji, orang yang sabar dalam masalah itu, ispiru, wa'atiwa hatta cari alil haud. Setelah sampai kalian menemui aku di telaga. Pilih telaga Rasulullah yang kalau orang minum tidak akan haus selamanya di hari kiamat atau pilih berontak pada penguasa yang tidak mendapat telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal jelas orang memilih akan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Bolehkah kita bermazhab dengan mazhab yang empat dan bagaimana sikap yang benar dalam bermazhab? jelas kita melihat dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW tidak ada pun yang merintahkan kita untuk bermazhab, tidak ada. Tapi juga Rasulullah merintahkan kita untuk menghormati para ulama. Laisa malam iwakir kafirona wa yarham sughirona Ya, Ya'rif mina haqqah. Bukan termasuk dalam kami orang yang tidak menghormat yang tua, yang yang muda dan mengetahui hak para ulama. Jadi meskipun kita tidak diwajibkan mengikuti mata mereka, kita juga diwajibkan menghormati mereka. Bahkan diwajibkan juga kita untuk mengambil ilmu dari mereka. Tapi tidak boleh taklid kepada mereka. Ini sikap yang benar dalam masalah ini. Kita tetap menghormati para ulama, dan juga menjunjung kedudukan mereka, tidak merendahkan mereka, tapi juga tidak mengatakan mereka orang maksum, orang yang bersih dari kesalahan, orang yang tidak pernah keliru, tidak ada. Kalau sunnah yang seperti itu, bahkan manusia sebagai manusia biasa berbuat kesalahan, berbuat keliruan, sebagaimana tabiat dari manusia. Bahkan tidak ada satupun imam yang mengatakan maksum dirinya, bahkan mereka semua menganggap mereka kadang bisa keliru sebagaimana Abu Hanifah karena saya mengatakan kemarin demikian sekarang saya cabut dan juga para imam yang lain seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan hamba juga para ulama pada zaman ini dan ketika para ulama bisa keliru maka orang-orang sekarang lebih bisa keliru lagi Jadi saya bisa keliru seperti juga ulama sekarang juga bisa keliru dengan sebagian seperti sebagian orang atau sebagian kelompok yang mengatakan kalau Imam Malik bisa keliru, Imam Ahmad bisa keliru, tapi kalau Amir saya tidak bisa keliru, mesti benar. Kalau Amir saya, ini jelas perkataan yang tidak benar. Nah. masih ada beberapa biografi yang kita sebutkan dalam makalah ini yang insya Allah juga sangat bermanfaat untuk kita mengkaji dari kehidupan para ulama yang ini merupakan pembuka atau sekedar awal dari telah kita di dalam mengkaji dari biografi para ulama sunnah dan Semoga tidak berhenti hanya sampai di sini, tapi kita terus menggali dan juga mengkaji pada kehidupan mereka agar kita juga bisa mendapatkan kebaikan, faedah yang bisa kita ambil dari biografi mereka.